Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Maha suci Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini hari Sabtu tanggal 24 April 2010 atau bertepatan pada tanggal 9 Jumadil Awal 1431 Hijriah. Tentunya dalam tentunya dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan yaitu Tele Dakwa. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini dan tidak bosan dari sini kami turut mendoakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Sebagaimana biasa, pada kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri didampingi oleh rekan saya Assalamualaikum Kak Haji. Masih bersama Yolanda Yusuf. Nah, kan? itu dia maksud saya. <laughs> Belum diganti kan pasangan Belum kita? Belum diganti. Oh ya, berarti kita cocok. Amin, amin, amin. Amin, ya amin. Sehat ya Yolanda? Masya Allah, Alhamdulillah, mm -hmm. sehat. Mm. Mudah-mudahan kaji juga demikian ya. Amin, amin. Ya, Alhamdulillah, pemirsa, para da'i da'iyah, Rahimahkumullah Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Tele Dakwah yang pada pagi hari ini dengan tema kedudukan orang yang berilmu. Jangan lupa anda bisa ikutan berdakwah dengan menghubungi nomor telepon 5743476 dan 021 dan langsung passwordnya Balibu Ani walau ayah. Ya. Baik, itulah dia passwordnya ya ketika iya, ingin bersama bersama kita. Betul, dan nanti seluruh materi dakwah yang disampaikan tentu sudah biasa akan nilai dua iya. oleh dua orang dewan hakim yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Hendra MA dan yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Kiai, Pak Dokter? <laughs> baik. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin kita langsung saja akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu kira-kira terhadap tema tentang kedudukan orang yang berilmu ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hendra MA berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TPRI, para dai dan daiyah di mana saja saudaraku berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan di pagi hari yang baik ini kondisi kita, keluarga, ekonomi dalam keadaan baik. Bagi saudara-saudara kita yang belum seberuntung kita, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Para pemirsa dan para dai dan daiyah di mana saja saudaraku berada. Taufik kita pagi hari ini adalah bicara tentang kedudukan orang berilmu. Bicara tentang kedudukan orang berilmu, ada menariknya kita melihat beberapa ayat hadis yang menerangkan tentang kedudukan orang berilmu. Setidaknya ada tiga hal yang menarik untuk kita renungkan, untuk kita lihat tentang kedudukan atau posisi orang berilmu ini. Yang pertama adalah saat kedudukan saat orang itu menuntut ilmu. Saat orang itu menuntut ilmu, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang sedang menuntut ilmu sama kedudukannya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah. Rasulullah mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya menuntut ilmu dia dalam keadaan fisabilillah sampai ia pulang ke rumahnya. Artinya kalau ia meninggal dalam menuntut ilmu ia sama dengan mati dalam keadaan fisabilillah. Luar biasa kedudukan orang berilmu saat mencari ilmu. Yang kedua adalah yang menarik untuk kita lihat adalah kedudukan orang saat mendapat ilmu. Allah menjanjikan luar biasa dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan orang yang beriman di antara kamu posisinya luar biasa disejajarkan dengan orang-orang yang beriman subhanallah dan yang ketiga yang menarik untuk kita lihat dan melihat dan renungkan tentang kedudukan orang yang berilmu ialah saat orang berilmu itu meninggal ilmunya tetap menjadi investasi yang abadi yang senantiasa mengalir Rasulullah mengatakan idza mata adam in amalu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal maka terputus semua amalan kecuali tiga hal dan salah satu di antaranya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Luar biasa kedudukannya. Tidak hanya saat mencari ilmu, saat mendapat ilmu, namun setelah meninggal pun ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan senantiasa mengalir para pemirsa dan para da'i dan da'iyah di mana saja saudaraku berada. Oleh karena itu wajarlah kalau kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahaddi ilal lahaddi. Jauh sebelum UNESCO mencanangkan long life education, Rasulullah telah memerintahkan pentingnya ilmu. Bahkan tidak memerintahkan, tapi mengatakan menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Talabul ilmi faridatun ala kulil muslimin wal muslimat. Karena Rasulullah tahu persis bahwa kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah menuntut ilmu. Para pemirsa dan para da'i dan da'iyah di mana saja saudara berada, yakinlah dengan ilmu hidup ini menjadi mudah dan dengan seni hidup menjadi indah dan dengan agama hidup kita akan menjadi terarah. Selamat bagi para da'i dan da'iyah di mana saja, sampaikanlah sekecil apapun ilmu Anda, mudah-mudahan menjadi makna bagi kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukron kasiron kepada Bapak Dr. Hendra MA ya. Mudah-mudahan pembekalan ini uh, bisa bermanfaat bagi kita semua Baik. Khususnya para da'i da'iyah Oke, okay, dan untuk itu sebelum kita menerima penelpon dari para da'i da'iyah kita mungkin akan mendengarkan azan subuh terlebih dahulu yang pada kesempatan pagi hari ini masuk pada pukul 4 lebih 37 menit untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Tele Dakwah. Eh, uh, pagi hari ini tema kita adalah tentang kedudukan orang yang berilmu. Dan jika Anda ingin berpartisipasi silahkan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan jangan lupa manakala Anda sudah tersambung bersama kami tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Balighu walau ayah. Baik pemirsa tadi di pembekalan uh, oleh Dr. Hendra disampaikan bahwa ada tiga hal yang pertama, tiga hal yang utama ketika uh, tema kita tentang kedudukan orang yang berilmu ini. Yang pertama adalah ketika saat menuntut ilmu, ini disejajarkan dengan seperti orang berjihad. Artinya, kalau kita mulai dari berangkat ilmu sampai nanti pulang dari menuntut ilmu tersebut meninggal, insya Allah kita tergolong orang yang syahid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat mendapatkan ilmu, kembali orang yang berilmu disejajarkan dengan orang yang beriman karena Allah akan meninggikan beberapa derajat bagi orang yang berilmu. Dan yang terakhir ketika saat meninggal dunia dikatakan tadi oleh beliau bahwa ilmu itu laksana amal jariah yang pahalanya tidak akan terputus manakala ilmu itu dimanfaatkan dengan baik. Subhanallah. Luar biasa sekali pembekalannya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan bekal memang buat kita bagi para dai dayah yang ingin menyampaikan uh, materi dakwahnya kepada kami. Silahkan kami tunggu di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Oke, nampaknya sudah ada yang tersambung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baligu anni walau ayah. Baik, terima kasih. ikhwana Alhamdulillah sehat. Pak Sofian dari Tarakan juga sehat? Alhamdulillah anak khair. Amin. Langsung saja Pak Sofian. Tema kita tentang kedudukan orang yang berilmu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alih Amma ba'd A'udzu billahi samil alim alim minas syaitonir rajim Yaghfa'il ladzina yaghfa'il ladzina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات Allah hadirin ikhwa billah para pemirsa TVRI rahimakumullah tema muzakarah singkat kita kali ini kedudukan kaum mukminin yang berilmu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah suratul mujadalah ayat, ayat 11 yang tadi Anas bacakan yang artinya Allah mengangkat sebagian di antara kamu hamba-hambaku yang beriman dan berilmu tinggi berapa derajat jelaslah hadirin bahwa ilmu sangat penting kita cari di dunia ini di mana bekal menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, "Man oman arada dunia fa'alaihi bilimi, oman arada al-akhirata fa'alaihi bil'ilmi, oman arada huma fa'alaihi bil'ilmi." Barang siapa kalian yang ingin kehidupan bahagia di dunia, aku sadarkan ilmu yang ingin bahagia di akhirat harus juga dengan ilmu dan yang ingin bahagia keduanya harus juga dengan ilmu Hal ini hadirin hadirat para pemirsa TPRI rahimakumullah oleh kerana itu maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu bertakwa dan yang berilmu hamba hamba Allah yang paripurna hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti bagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam hadisnya yang lain Maka siapa anak Adam yang kembali kepada Allah ya, cuma tiga yang dapat menyelamatkannya yang yang yakni ada al ilmu yang tepat ilmu yang bermanfaat Hadirin ikhwa yang diwabillah agamakumullah. Demikian yang anda dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sofian dari Kalimantan Timur. Mhm sudah bagus sekali tapi tetap saja Kak ya yang menilai Dewan Hakim. Dewan Hakim. Dan tadi mungkin kita perlu ingatkan bagi uh, eh, dai daiyah yang akan menyampaikan materi dakwanya, mohon ketika membaca Quran tolong diperhatikan lagi uh, teks atau ayatnya gitu ya, jangan sampai salah baca karena ini vital sekali gitu. Iya. <laughs> salah baca satu huruf sudah beda artinya ya Nah, itu dia. ya, ada telepon lagi Kak Ji. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan passwordnya. Balikul Ani walau ayah. Iya, dari siapa dengan siapa? Zulfi di Tangerang. Oh maaf dari siapa? <laughs> Di mana? <laughs> Zulfi di Tangerang. Di Tangerang, iya. Jangan lupa waktunya Bapak 3 menit ya dan temanya adalah kedudukan orang yang berilmu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'u Yang terhormat kepada pendengar TVRI dimanapun berada Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita panjatkan sholawat berserta salam kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu sebagai orang yang berilmu tentulah dia mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa berguna bagi kita dan orang lain. Ilmu yang berguna bagi kita itu ilmu yang saya kita gunakan untuk berguna bagi orang lain. Dan ilmu yang berguna bagi orang lain tentunya ilmu yang berguna bagi kita semua. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang mempunyai ilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang mempunyai ilmu itu akan diberikan oleh Allah surga baginya dengan surga yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim maupun kecil baik laki-laki maupun perempuan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bahwa umatnya yang selalu bertakwa harus menuntut ilmu walaupun sholat tugas sholat sunnah sholat macam-macam walaupun tidak dengan, walaupun tidak dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya karena segala amal tanpa ilmu itu hampa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau memurkai bahwa hidup di dunia tidak menuntut ilmu dengan semestinya. Dan Allah itu dan malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu sebagaimana mestinya sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuldi dari Tangerang, terima dari kasih. Tangerang. Ya, telah berpartisipasi ya. Dan tadi bagus sekali ya Kak hmm. beliau sudah menyampaikan bahwa ilmu itu yang harus uh, dituntut kita adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita juga bagi orang lain. Betul. Ya dan jika melakukan amal tanpa ilmu itu akan sia-sia. Yeah. <laughs> itu berarti kita banyak belajar ya Kak Ji. Ya? Amal tanpa ilmu hampa tadi hampa. katanya. <laughs> <laughs> Baik, silakan penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya dulu Ibu. Balibu ambi walau ayah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Dengan siapa dari mana? Dengan Ibu Purbanya dari Surabaya. Ibu Furkonia. Oke, okay, banyak Furkonia dari Surabaya. Silahkan iya. Ibu, langsung saja tema kita tentang kedudukan orang yang berilmu. Waktunya hanya 3 menit, mohon diefektifkan. Silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi Anzala abdihi Fil kitabil karim Wassalatu wassalamu ala rasulillah La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah al azim. Para pemirsa PPI yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia tujuannya hanya satu, amar ma'ruf nahi mungkar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Allah menciptakan hambanya tidak lain tidak bukan adalah untuk menuntut ilmu bahkan ketika kita sejak lahir utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntutlah ilmu kalian semua mulai dari buah ibu sampai ke liang lahat Betapa indahnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tolabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimat." Allah tidak membedakan siapa yang harus diwajibkan menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan menuntut ilmu. Al-Quran juga menjelaskan يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم akan diangkat derajat-derajat orang yang berilmu walladzina utul ilma darajat akan diberikan derajat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Itulah janji Allah bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya nanti. Subhanallah, itulah indahnya kedudukan orang yang berilmu. Kita belajar, kita sholat, kalau tidak ada ilmunya tidak ada artinya. Kita melakukan semua kehidupan yang ada di dunia, kalau tidak ada ilmu maka tidak ada artinya. Hanya lahun semata, sia-sia belaka. Pemirsa TVRI yang berbahagia, perlu kita tahu bahwasanya ilmu, al-ilmu pengetahuan yang mana bukan hanya sekedar ilmu agama tapi juga ilmu umum diperintahkan untuk semua orang yang hidup di dunia. Untuk itu, marilah kita sebagai umat Islam menuntut ilmu dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Furqoniah dari Surabaya. Ya. Bagus sekali Ibu ya. BKR hmm. juga sudah fasih. Ya. Yolanda harus belajar sama Ibu kayaknya ya. Tapi mungkin kita perlu ingatkan bagi para <laughs> ya. da'i ini ya, ketika mengutip ayat Al-Qur'an tolong disebutkan itu surah, surah apa ayat dan berapa, ayat ya, berapa. Biar lebih lengkap. Betul. <laughs> Ketika menyampaikan sebuah hadis juga jangan lupa dari mana dan siapa iya, betul sekali gitu ya. Kaji. Mm -hmm. Dan di sini kayaknya boleh dong kalau uh, Yolanda juga uh, menambahkan ya, hmm? mengutip sebuah hadis okay. nih mm -hmm. ya yang diriwayatkan oleh uh, Bukhari Muslim bahwa hmm. Allah tidak akan menahan ilmu, mm -hmm. tapi itu terjadi jika para alim ulama, contohnya beliau berdua, <laughs> Tuan Hakim kita misalnya sudah wafat meninggal hmm. dunia, okay. barulah ilmu itu akan dibawa ke liang lahat. Oleh sebab itu kita harus selalu minta ilmu kepada para yang ahli agama seperti Baik, itu lagi. luar biasa. Ini <laughs> jangan-jangan kalau jadi peserta menang nih kalau <laughs> gitu. Amin. <laughs> Baik, kami masih menantikan partisipasi Anda di 5743476 dan 0215743478. Namanya sudah ada yang tersambung? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan passwordnya Ibu. Baliguani walau ayah. Iya, dengan siapa dari mana? Ibu Nur Hayati di Jakarta. Ibu Nur Hayati dari Jakarta. Sudah siap ya Ibu Nur Hayati ya Ustazah? Iya. Waktunya 3 menit, temanya kedudukan orang yang berilmu. Tafadhol Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd Para pemirsa TPRI yang berbahagia Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Para pemirsa yang berbahagia, kedudukan orang yang berilmu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal utul ilma darajat yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat maka seorang alim atau orang yang mengamalkan ilmunya lebih besar keutamaannya atau jasanya atau kedudukannya bagi Allah daripada seribu pejuang yang mati sahib. Oleh karena itu, pantas Nabi Sulaiman alaihi salam ketika ditawarkan kepadanya untuk memilih antara ilmu dan kerajaan, maka Nabi Sulaiman memilihnya ilmu. Maka diberinya ilmu baru kerajaan. Suatu waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pintu masjid dan beliau melihat setan di tepi pintu itu. Nabi berkata, Hei iblis, apa yang engkau perbuat di situ? Jawab setan, orang yang sholat itu adalah orang yang bodoh. Mudah diganggu, tapi yang tidur itu adalah orang alim. Sehingga kalau saya berhasil mengganggunya menjadi sholatnya rusak atau batal, maka yang saya khawatir orang alim itu bangun dan segera membetulkan sholatnya. Nabi, Sula, Nabi Muhammad SAW bersabda, Naumul alimi khairum min ibadatil jahil. Yang artinya, tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh. Oleh karena itu, marilah kita mencari dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dengan ilmu pengetahuan akan kita dapat menempuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurhayati dari Jakarta, terima kasih juga telah berpartisipasi dan bagus juga ya kajian. Hmm, ya. menarik sekali ya <laughs> yang disampaikan kata beliau ya. tidurnya orang yang berilmu lebih baik, lebih baik daripada, daripada sholatnya orang yang bodoh. Mm -hmm. Iya, berarti ini uh, kita memang harus senantiasa menuntut ilmu, senantiasa haus terhadap ilmu ya kaji. Subhanallah. <laughs> baik. <laughs> Semakin menarik. Baik, silahkan eh, daya atau dayah yang kelima. Mudah-mudahan ya lagi nih. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya ini dayah. Passwordnya dulu. Waliwani wala ayah. Oke, okay. dengan siapa dari mana sayang? Iva di Solo. Iva di Solo, boleh tahu nggak berapa tahun usianya sayang? 10 tahun. 10 tahun. Ita kelas 4 deh ya. Ya. Oke, okay. silakan. Tema kita tentang kedudukan orang yang berilmu sayang. Tolong diefektifkan waktunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasainu ala amri bin waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan Yur yang saya hormati dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Rasulullah saw. Alaihi Wasallam bersabda, Allah bil ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, kalau kita ingin pintar, kita wajib menuntut ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu di sekolah. Tapi ingat, kalau udah pinter, jangan mencari orang lain. Karena orang-orang yang pinter itu korupsi. Itu orang-orang yang pinter dan bertitel. Maka ketika kita sekolah, kita juga harus belajar agama agar iman kita selalu terjaga karena kedudukan orang yang berilmu dan beriman Allah akan mengangkat beberapa derajat seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 A'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat artinya Allah mengangkat dengan beberapa derajat kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Jadi, manfaat ilmu adalah dapat mengangkat derajat orang beriman, dapat mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang masuk surga adalah orang-orang yang beramal dan berilmu. Sekian ceramah saya, kalau ada salahnya saya mohon maaf kalau ada betulnya itu dari Allah. Jazakumullah khairan hasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kabar kaji. Oh. Apakah sudah mengerti? <laughs> Paham belum? Paham insyaallah. Subhanallah adik kita iya, nisa ya. Jangan sampai kalah ya kita kaji ya. Kayaknya memang kalah kita <laughs> nih. Kalau deh. Ya, hmm. betul sekali tadi yang disampaikan oleh adikku sayang ya An Anissa dari dari Solo. mana tadi dari Solo bahwa hmm lebih baik memang menjadi orang yang mengerti mhm. daripada hmm. orang yang pintar. Kalau kalau pintar itu masih bisa korupsi walaupun titelnya tinggi ya, tapi kalau mengerti takut kepada Allah karena tahu hukum-hukumannya seperti itu. Ini mungkin sentilan bagi kita semua <laughs> iya. gitu ya. Jangan or, kalau orang pintar itu jangan bodoh orang kata <laughs> kata, kata Nisa tadi ya. <laughs> baik, silakan penelponnya berikutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, lagi silakan passwordnya. Balighu anni walau ayah. Iya. Dengan siapa dari siapa? Dengan siapa dari siapa? Dengan siapa dan di mana? Nah, itu dia. <laughs> dari Ibu Muniati di Bekasi. Ibu Muniati dari Bekasi. Iya, silakan waktunya 3 menit ya Ibu ya. Temanya ya. kedudukan orang yang berilmu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي جعل العلم للتعلم وأرسل لتعليم الأنبياء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العلماء أما بعد Yang kami hormati Dewan Juri para pemirsa TVRI yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan tentang kedudukan ilmu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا علم درجات Sadaqallahul azim. Artinya, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mulia, Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة Rahu Ibnu Majah yang artinya bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. An Anas bin Malik radhiyallahu an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Anas bin Malik ia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia dalam sabilillah yaitu dalam jalan Allah hingga dia pulang ke rumahnya diwayatkan oleh At-Tirmizi. Dari kedudukan ilmu itu amat tinggi Allah mengangkat orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi orang berilmu itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu kita hidup jadi mudah. Juga dengan ilmu kita akan selamat dari dunia sampai akhirat. Sangat memuliakan orang berilmu bahkan kita diwajibkan menuntut ilmu bagi setiap laki-laki atau perempuan. Hukumnya menuntut ilmu itu adalah wajib. Barang siapa yang tidak mau menuntut ilmu, maka dia menjadi orang yang bodoh. Bahkan segala amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berilmu pengetahuan angka belajar kita di... Amin. Baik, amin ya Rabbal ya alamin. alamin. Terima kasih Bu Muniati dari Bekasi tadi ya, yang sudah menyampaikan materi dakwahnya ya. Iya. Mhm. Bagus sekali ya Kak Jia, ya. tapi waktunya jadi kelewatan. Hasilnya <laughs> rupanya masih banyak. ya, dan mungkin perlu kita ingatkan bagi para dai da'iyah yang ingin menyampaikan materi dakwahnya Jangan terburu-buru, tidak ya. perlu dikejar-kejar sever, eh, seperti dikejar-kejar orang gitu ya. <laughs> Jadi sulit banget, nah, santai okay. pasti ya. Baik. Eh, dan jangan lupa ya di sini juga ada yang dinilai adalah uh, intonasi, Betul. terus juga artikulasi, artikulasi mm-hmm. harus berkaitan dengan tema tentunya ya. Itu yang ya. paling penting. Itu penting sekali. Baik, silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm Passwordnya bapak. Baligo ani walau ayah. Baik, terima kasih dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Pak Wawan Darmawan di Tangerang. Pak Wawan Darmawan. Saya bisa menebak beliau orang Sunda. Oh Iya, iya Pak ya.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 Syukur Alhamdulillah pada pagi yang cerah dan indah ini saya dapat berbicara di TVRI untuk menciarkan agama Islam dengan tema kedudukan orang yang berilmu. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada menuntut ilmu diwajibkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan oleh karena itu Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang berilmu sebagaimana dalam mukadimah tadi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman diangkatnya bukan cuma di dunia bahkan nanti di akhirat pun akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang ini berilmu, tentu derajatnya berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu dipandang oleh manusia pun berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita giatkan menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu diwajibkannya dari sejak kita dalam buayan hingga sampai kita masuk ke dalam kuburan. Bagaimana sabda Rasulullah yang mungkin sering kita dengar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi menuntut ilmu itu wajib dari sejak kita dilahirkan sampai masuk ke dalam kuburan para hadirin mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya untuk terus meningkatkan ilmu agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Darmawan, Wawan Darmawan, mhm. Betawi asli loh. <laughs> bagus juga ya kan dia. Iya bagus-bagus semua hari ini dan ya sih bangga sekali karena dakwahnya masih lebih banyak. Dan nah, <laughs> tadi beliau mengatakan bahwa orang yang berilmu itu tidak saja di mata Allah derajatnya tinggi, tapi di mata manusia pun insya iya. Allah iya baik gitu ya asal ilmunya digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang benar gitu. Betul sekali Kaji. Dan kadar keimanan seorang pun diukur dari tinggi atau rendah ilmunya. Mm -hmm. Oleh sebab itu berarti kita harus sering-sering menuntut ilmu ya kajia. Ya. Terutama nih untuk kaum wanita, kan tadi sudah ada hadisnya ubul ilma minal mahdi ilalahdi. Jadi mulai dari buaya. Jadi kalau lagi ngegendong anak Bu, jangan lagunya yang lay lay lay lay lay dan gitu diganti <laughs> diganti dengan lagu-lagu sholawat gitu kaji. <laughs> Baik, ini ini mungkin peringatan bagi kita semua ya. Iya, karena kan dari buayan kan. Dari buayan. Ah, harus diajak ngaji gitu kan? Betul. kan, bersolawat seperti itu. Apalagi yang nyanyi yang yang gak jelas musiknya itu ya. <laughs> Iya. Baik, silahkan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta Jakarta. Tema kita pagi hari ini tentang kedudukan orang yang berilmu hmm. gitu ya. Dan kalau kita melihat-lihat lagi bahwa ternyata kewajiban kita itu memang menuntut ilmu. Tadi uh, dari buayan sampai liang lahat baik laki-laki maupun perempuan sama gitu ya. wajibnya. ya. Sama wajibnya, tidak ada yang membeda-bedakan. Laki-laki maupun perempuan. Mhm. <laughs> baik Haji maupun Yolanda, berarti yeah. kan iya. seperti itu ya. Iya, yeah. mm -hmm. Ya, dan juga ini uh, kita harusnya lebih semangat karena uh, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, mhm. maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Oh, subhanallah. Iya, jadi lebih semangat deh. Aduh mau datang terus deh ke Madis Taklim Yolanda Kaji. Saya seneng nih teman-teman ustazah pagi ini nih. <laughs> <laughs> Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya iya. Kak Haji mudah-mudahan dijabah Allah ya. Baik, dan perlu kita ingatkan bahwa ketika menyampaikan materinya yang paling penting waktunya diperhatikan gitu ya. ya. Jangan sampai mukadimahnya saja satu menit gitu. Ya. <laughs> Akhirnya uh, materinya jadi betul. ya kekurangan waktu. -hmm. Jadi mukadimahnya dalam hal ini karena waktu cuma tiga menit, ya. mungkin dipersingkat ya Kak Haji ya. ya. Mukadimahnya jangan sampai satu menit. Ya. Cukup mungkin 30 detik. Jadi tidak, dipersingkat. Eh, iya, tidak gitu. perlu yang terhormat Yolanda, yang terhormat Aji nggak perlu disampaikan. Perasaan dari tadi juga nggak ada. Oh, nggak ada. Aja iya tuh GR. <laughs> Dan yang paling penting nanti ketika uh, penutupnya juga jangan sampai uh, terpotong karena habisnya waktu gitu ya. Karena ya. ini merupakan esensi yang penting secukupnya pembukaan yang paling penting materinya dan harus sesuai karena kalau materinya tidak sesuai laksana Jaka Sembung naik ojek, nggak <laughs> nyambung ojek Gitu ya. nyambung ya? Bukan. Apa? Jaka Sembung. Gua gitar. Uh -huh. Nggak nyambung jereng. <laughs> jereng nah. Oke, okay. nampaknya sudah ada yang tersambung lagi. Iya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, okay, baik Ibu. Dengan Ibu siapa dari mana? Adik Ibu Mari Siti Mariam dari Pekalongan. Mohon maaf Ibu, boleh diulangi sekali lagi dengan Ibu siapa dari mana? Ibu Siti Mariam dari Pekalongan. Ibu Siti Mariam. Oke, okay, silahkan Ibu, langsung saja. Tema kita tentang kedudukan orang yang berilmu, waktunya hanya 3 menit Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. wassalamu'alaikum Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asna'in amma ba'd Para alim, para dewan juri dan pemirsa televisi yang kami hormati Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim Dari kecil hingga dewasa Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat Dan Allah telah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu seberapa derajat. disebutkan juga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Fadlul alimi alal abidi kafadlil kamari ala sairil kawakit wa innal ulama awarasatul anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman innama yuwarisul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafirin yang artinya keutamaan seorang yang berilmu atas seorang abid sebagaimana keutamaan bulan pada bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka ambillah dengan bagian yang cukup. Demikianlah keutamaan orang-orang yang berilmu atas seorang yang yang gemar beribadah bagaikan keutamaan bulan atas bintang-bintang. Jadi jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan derajat orang-orang yang berilmu dan juga dan juga akan memudahkan jalannya menuju surga menuntut ilmu wajib bagi kita semua dari kecil hingga dewasa sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utulubul ilmi minal mahdi ilal lahdi juga disebut akhiran hadani Allahu wa iyyakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Siti Maryam dari Pekalongan. Mm -hmm. Waktunya kekurangan beliau ya Kaji ya. <laughs> Ya makanya tadi Kaji sudah berkali-kali mm -hmm. uh, mengingatkan bahwa hati-hati waktu Anda cuma 3 menit. Tapi ini peserta terakhir ya Kaji. Peserta ya? terakhir kita pada ya. kesempatan uh, kita setelah ini. Ya. Kita mungkin akan mendengarkan terlebih dahulu evaluasi atas delapan dai dan daiyah tadi yang sudah menyampaikan materi dakwahnya yang kesempatan uh, pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus dai dan daiyah yang telah ikut bersama kita dalam tele dakwah pagi ini bicara tentang ilmu pokok Al-Quran itu pada ayat pertama Quran itu turun adalah ilmu namun ketika bicara tentang status maka dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah itu tadi yang hampir semua para da'i dan da'iyah menyampaikannya pada catatan kami bahwa hampir semua peserta mempunyai dalil-dalil yang cukup kaya. Tinggal yang harus kita ingat berkali-kali, pertama apabila berkenaan dengan ayat-ayat al quran Karim, itu harus diusahakan soheh dalam kaidah membacanya. Sebab membaca Quran Karim seperti oleh saudara kita pembawa acara tadi, itu beda hurufnya, beda maksudnya. Jangankan huruf, beda barisnya saja sudah beda tujuannya. al quran Karim itu wa ma huwa biqauli syair. Quran itu disebut bukan syair, tetapi melebihi al mujizu syu'ra, mengalahkan syair ketinggian Quran. Kemudian bicara hadis harus ada sumbernya dengan matan yang jelas pula. Berikutnya tentang tekanan suara ataupun intonasi itu rata-rata masih dalam batas menengah ke bawah. Artinya ada kalimat-kalimat yang sejatinya ditekan, agak ditinggikan suara tetapi itu tidak dilakukan. Sebagai seorang da'i ataupun da'yah, usahakan setiap kalimat bahasa yang akan kita sampaikan kepada al-mustama'in ataupun audiens itu harus sampai ke telinga mereka dulu. Kalau bahasa yang kita sampaikan itu tidak dipahami, tidak sampai ke telinga mereka, <clears throat> bagaimana esensi tujuan dari hikmah itu yang dapat mereka terima. Baik, berikutnya adalah waktu. Berkali-kali juga diingat bahwa sebahagian besarnya itu terburu-buru karena mengejar waktu. Tidak penting terburu-buru, tetapi yang paling penting waktu itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. mudah catatan tambahan ini dapat kita amalkan. Kemudian di samping itu setiap orang dari peserta dikehendaki untuk lebih memahami bacaan Quran. Kenapa demikian? Karena kalau seorang da'i ataupun da'iyah tidak dapat menyampaikan dalil dari apa yang ia sampaikan itu secara sahih dan fasih maka ini akan menjadi rancu bagi pendengarnya ataupun musyahidnya orang yang melihatnya kenapa demikian karena sebagai seorang yang menyampaikan misi agama yang mempresentasikan tentang Al-Qur'an Al-Hadis tentang Allah dan Rasulnya sejatinya jauh lebih mengerti apa-apa yang akan disampaikan untuk itu tidak ada kata terlambat, tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Tambahan lagi ilmu tentang Al-Quran Karim, ilmu tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu tentang bagaimana menyampaikan dakwah ataupun seruan agama ini agar memang benar-benar sampai bukan sekedar kepada telinga, bukan sampai kepada dua telinga kiri kanan, tetapi sampai ke dalam hati, ke jiwa manusia. Karena sesungguhnya kita menyampaikan agama agar mereka memahami maksud agama dan akhirnya dapat mengamalkan agama itu sendiri. Baik demikian tambahan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Haji Abdul Fauzi. Abdul Hakim Fauzi. Abdul Hakim Fauzi hmm. belum lengkap ya. Harus lengkap ya kajian. Ya? Harus lengkap, harus lengkap. <laughs> ya. Dan Yolanda uh, pagi hari ini akan memberi hadiah kepada kaum Hawa karena dakwahnya lebih banyak. Oh, lima. Gitu. Hmm, ya, jadi uh, harus uh, kita memang harus saling mengingatkan bahwa anak-anak kita mesti dari kecil mm -hmm. diperintahkan untuk menuntut ilmu, terutama yeah. ilmu agama ya, mm -hmm. Quran. Karena kebanyakan kan sekarang ini lebih bangga dengan dilesin yang piano, yang mm -hmm. ini, yang mhm. itu. Pas Qurannya enggak lupa, enggak mm-hmm. dilesin. Yeah. Usahanya datang juga belum tentu dibayar, dia yeah. seperti itu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi ada lagunya. Right. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Mm -hmm. Jadi lebih nempel gitu Kak Haji. Iya. Yeah. Iya, jadi Kak Haji yang yang yang apa yang memimpin? siapa. Oh, gitu. <laughs> Baik. Dan untuk kesempatan pagi hari ini yang mendapatkan predikat terbaiknya jatuh kepada Ibu Furkon ya dari Surabaya dengan jumlah nilai 160. Barakallah kita ucapkan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa tiada kata akhir untuk menuntut ilmu. Iya dia tak ya di dekat akhir teman-teman dan jangan pernah puas akan ilmu yang kita dapat gitu ya. ya amin. Amin ya alamin. Insyaallah kaji Ya. Dan yang jangan lupa eh, ini kan bulan Kartini Kak kaji okay. ya. Beberapa hari yang lalu itu tanggal 21 April. Baik. Selamat Hari Kartini. Oke, okay, dan perlu kita ingatkan bahwa tema kita pada pekan yang akan datang adalah tentang keutamaan membaca basmalah. Sekali lagi tema kita pekan depan adalah keutamaan membaca ya. basmalah. Mudah-mudahan Uh, kita semua merupakan orang-orang yang tidak tiada henti untuk menuntut ilmu karena ini merupakan bekal kebahagiaan kita baik di dunia dan di akhirat. Akhirnya saya harus berterima kasih atas kebersamaan Anda, Pak Kiai, Pak Kiai Abdul Hakim Fauzi dan ya. Pak Dr. Hendra. Terima kasih ya, sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Kita berdua mohon maaf ya Kak Dia ya. kalau ada kesalahan baik uh, ataupun ucapan kita yang salah, mm -hmm. tentu saja tidak kita sengaja ya Kak Dia. Baik. Mohon maaf kami berdua mengucapkan akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.